kita teruskan tahsin kita surah Al-Maidah. Ya, surah Al-Maidah surah kelima ayatnya kita masuki ayat yang ke 94 ya. Ayat yang ke 94. Untuk murotal hari Jumat insyaallah surah Al-Maidah ayat 94 hingga ayat ke 120. Surah Al-Maidah ayat 94 sampai ayat ke 120.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 ورما ورماحكم ورماحكم ليعلم الله من يخافه بالغيب فمن اعتدى بعد ذلك فله عذاب أليم يا أيها الذين تقتلوا الصيد وأنتم حرم ومن قتله منكم متعمدا فجزاء مثل ما قتل من النعم ۖ من النعم يحكم به ذوى عدل منكم هديا بالغ الكعبة أو كفارة أو كفارة tunnya jadi to karena ketemu to ya أو كفارة طعام مساكين أو عدل ذلك صياما ليذوق وبال أمره عفى الله عما سلف ومن عا ومن إدهر ومن عاد ومن عاد فينتقم الله منه والله عزيز انتقام Masih di surah ke-5 surah Al-Maidah ayat yang ke-96 Nanti saya rekamkan ini untuk ibu dan bapak belajar lah berlatih yang ingin AI ubah atau rekaman-rekaman 8 tahun yang lalu silahkan nanti diambil di internet ya oh saya nggak punya internet ya nanti ibu bapak calling saya lewat CD atau lewat kaset lah ya itu kalau lewat internet kan tinggal ngedownload doang tinggal ngambil doang di internet biasanya ada di multiply ya di multiply nanti bisa diambil gambar-gambar kegiatan kita di rumah yatim, di majelis taklim, nah itu bisa di multiply. Nah, beserta dengan eh, suara-suara uh, di musik kita isinya suara gitu ya, suara-suara rekaman selama 8 tahun. Itu ya, tinggal diambil nanti apa topik Asmaul Husna, apa-apa apa-apa gitu silahkan ya. Ini canggihnya <laughs> kalau kita sudah dengan teknologi ya, Masya Allah. Jadi tidak sulit, tidak harus diantar, tidak harus diapa, tinggal ngadonat aja, tinggal ngambil ya. Insya Allah ya. Yang penting ibu dan bapak tolong catat uh, email saya, eh, handphone saya ya, biar kita bisa kontak terus karena mungkin uh, akhir bulan atau pertengahan bulan Juni kita sudah uh, berganti. Nah, ini ya, insya Allah. Kenapa kami sampaikan? Karena kami masih memiliki tanggung jawab untuk anak yatim. Harus masih harus meneruskan perjalanan mereka. 100 anak yatim di pesantren ya anak yatim dan prasejahtera 30 di rumah yatim. Ini harus terus berlangsung ya pendidikan ini, Bu Iwan di Nurokolbu, Bu Rina juga ya, insyaallah ini eh, di Otista, Bu Agus, semualah ibu-ibu ya. Eh, Bu Rusdi ini insyaallah Bu Rusdi ya. Bu Rusdi juga mengadakan pengajian di tempat masing-masing. Ibu Rina Taufik juga ya, Ibu Rina hmm, ini semuanya lah mudah-mudahan berjalan dengan lancar dengan baik program-program kita tolong dicatat aja emailnya ari arirkm at gmail ya gmail.com dot com kalau susah untuk alamat-alamat blog atau webnya silahkan sms ada dulu ke 0812 0812 0812-828-7881 Nanti saya eh, kasih alamat di internetnya Baik di Multifly Di blognya, di webnya Di Facebooknya juga Walaupun ada patwa haram Tapi kan tergantung mempergunakan Saya hanya sebagai untuk eh, ini aja Alat komunikasi aja tidak tidak lebih tidak ada waktu untuk chatting-chatting gitu ya <laughs> waktunya udah sampai di rumah malam-malam di ibu dan bapak bisa melihat eh, kegiatan-kegiatan uh, kami foto-foto kegiatan kami dan jadwal-jadwal kegiatan pengajian kami itu ya masih di surah kelima ini juga nanti saya rekam ibu dan bapak nanti bisa untuk latihannya oh Fahri Murota lebih bagus iya saya itu lebih bagus tapi untuk yang belajar itu masih terlalu cepat. Kalau Al-Matrud kan yang tadi enak banget ya. Itu untuk disimak. Tapi untuk ngikutin masih masih terlalu cepat kalau untuk pemula. Nanti ada juga uh, di internet bisa Ibu dan Bapak ambil uh, Zaifi gitu ya. itu ya. Itu Sehuzaifi untuk latihan cocok gitu ya. Tidak terlalu cepat dan ada seh yang lain lagi yang yang tidak terlalu cepat ya. Al-Matrud juga enak untuk nyimak simak aja ngikutin ya. Tapi untuk pelatihan agak-agak agak terlalu cepat gitu. Baik, <clears throat> kita teruskan ayat ke-96. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Uhil uhil lakum sayyid أحل لكم صد أحل أحل لك jadi lamnya jadi tiga أحل لكم صيد البحر وطعامه متاعا لكم وللسيارة وللسيارة double ya tasjidnya bukan wali sayaroh walis sayyarah وحرم عليكم صيد صيد البحر صيد itu ya وحرم عليكم صيد البر ما دمتم حرما ما دمتم حرما واتقوا الله الذي إليه تحشرون Masih di surah kelima ayat 97 جعل الله الكعبة البيت الحرام قياما للناس للناس sinya jadi pendek linnasi washda. Ya, kalau kago kan bisa linnasi jadi bisa jadi panjang, enggak ya? جعل الله الكعبة البيت الحرام قياما للناس والشهر الحرام والهدي والقلائد Oke ya Masih di ayat 97 Ja'ain جعل الله الكعبة البيت الحرام قياما للناس والشهر الحرام قياما قياما لن agak kagok di situ ya قياما lin قياما للناس للناس وشده uh, si-nya jadi jangan jangan ditahan. Qiyaman linnasi wasyahral harama wal hadiya wal qalaid. ذلك لتعلموا أن الله يعلم ما في السماوات وما في الأرض وأن الله بكل شيء عليما Ayat 98 Kita mulai tadi dari ayat 94 Untuk latihan ngulang-ngulang ya 98-nya Ir, ir Bukan i, ir Langsung ke ain اعلموا أن الله شديد العقاب itu wakaflah tadi apa tapi ada wau boleh boleh nggak ngulang ya tapi ngulang lebih baik اعلموا أن الله شديد العقاب وأن الله غفور رحيم ما على الرسول إلا البلاغ والله يعلم ما تبدون وما تكتمون قل لا يستوي الخبيث والطيب ولو أعجبك كثرة الكث كثرة الخبيث خبيث Kita ulang ya, ayat 100. Qul Qul Masuk ke dalam kedua Qul la Qul la yastawil khabith wa tayyib walau a'jabaka kasratul khabith فاتقوا الله يا أولي الألباب لعلكم تفلحون ayat 101 masih di surah kelima surah Al-Maidah Al-Maidah ya. Jangan Ya ayyuhalladzina amanu la tas'alu an an an idhar hukum nun mati an. عن أشياء إن تبد لكم تسؤكم Ianya jadi apa? Ya mad jaizmun fasil. Ya ayyuha hanya matobi'i tapi nggak jadi panjang karena ketemu alif lam. Tuh, ya ayyuhal. Ya ayyuhalladzi dinya matobi'i. Kenapa matobi'i? Tuh, baris kasrah dengan ya mati. Matobi'i itu ada tiga ya. Fatah dengan alif, kasrah dengan ya mati, doma dengan waw mati. Pasangan jodohnya. Ada yang gak jadi panjang kayak ini nih, ayah ayuhal. Ya Karena ketemu alif lam, ketemu huruf mati, ketemu huruf bertasjid juga gak jadi panjang. Ya ayuhal ladhina a-nya a mad badal, a manu nunya mad tobi'i. Ya ayuhal a manu, la mad tobi'i, itu ya. La alu juga matobi an idhar hukum nun mati ketemu alif. An. Gitu ya. Hmm, hmm, hmm, an asya asya mad matobi ketemu hamzah jadi mad wajib mut tasil Pertanyaannya kenapa mad wajib tasil Karena matobi ketemu hamzah satu ka satu kalimat. An an asya'a innya jadi in nun mati ketemu tak jadi ikhfa in tube kolkola su sugro kenapa kolkola sugro hurufnya sudah mati sudah mati adanya di tengah tapi kalau adanya di akhir nanti sugro jadi kubro juga apa kubro besar sugro kecil hurufnya sudah mati kalau kubro hurufnya hidup dan dimat baru jadi baru dimatikan kalau nggak dimatikan nggak ada kolkolahnya kalau kalau kelas sugra selalu ada. ya tuba ya dalakum kumnya hukum mimati idhar. Ada berapa hukum mimati? Ada tiga. Ada yang bilang ada empat. Sami waw, sami mawon, sami aja. Halaman 28 sarwa baik, podo baik. Mimati ketemu mim idgo mimi, mimati ketemu ba ikhfa syafawi, mimati ketemu selain mim dan ba idhar. Mimati ketemu waw dan fa idhar syafawi. Ini kalau dibagi empat. Kalau dibagi tiga, mimati ketemu mim idgo mimi atau idgo mutamasilen mimati ketemu ba ikhfa syafawi mimati mim ya bukan nun mati lain lagi nanti mimati ketemu selain mim dan ba idhar syafawi ada yang begitu jadi nggak dikatakan idhar langsung aja idhar syafawi itu di buku kedua eh, Acap Lim Ibrahim buku putih kalau yang membagi empat di buku pertama buku wajib kita yang ditulis oleh A Mas'ud Syafi'i bukunya kayak apa nanti lihat di internet ya ini buku yang sering saya pakai, ada tajwid, eh, sistem cepat, macam-macam buku-buku nanti saya lihatkan. Biar ibu dan bapak beli di toko-toko buku masing-masing. Lewat Multifly, di gambar-gambar di situ bisa bisa saya ini kan ya foto-foto tentang materi kita, suara-suaranya tentang kita kan dulu pernah membahas tentang Asmaul Husna, tentang tafsir, nah bisa didapat di situ ya di Multifly. Makanya SMS aja nanti kalau minta alamat nanti saya kasih alamatnya ya kita karena mungkin pertengahan bulan depan sudah sudah tidak siaran lagi tapi tetap ya saya ingatkan anak yatimnya tolong dibantu terus karena itu bukan tugas saya tugas kita bersama kita menolong mereka pada intinya kita menolong diri kita sendiri karena itu amal kita ya untuk kita bawa ke akhir nanti itu ya itu bedalakum ini mimati ketemu tak idhar hukum mimati tasukum Tuh, gitu. tasuk kum ada jim wakop jim itu boleh berhenti. Ya sudah kalau boleh berhenti berhenti saja di situ. Di halaman 54 ya tentang tanda-tanda wakop. Ada tanda wakop mim, wakop mutlak. Ada sodlam ya al-waslu aula, disambung lebih utama. Ada al-waqfu aula, dihentikan lebih utama. Ada lam alif la, ada mul wakop tidak boleh berhenti. Tuh, gitu, di halaman 54 ya, nanti kita bahas kembali. Jadi jangan khawatir, kita akan masih tetap berlangsung. Dalam artian ibu dan bapak bisa tinggal ngambil di internet kita belajar terus, kebersamaan kita terus sampai akhir, sampai di akhirat nanti kita terus bersama. Tidak terputus oleh jarak, oleh antara kita masih memiliki media-media lainnya ya. Insya Allah. Itu ya. Wa in, wa in jadi wa in Kenapa? Karena nun mati ketemu ta jadi ikhfa. Wa in tas'alu lu'nya matobi'i an idhar hukum nun mati anha haknya matobi'i. Kenapa matobi'i jodohnya patah dengan alif. Hi juga matobi'i karena jodohnya kasroh baris bawah dengan ya mati. Hi na yunaz yunazzalul alif lam komariah. Kenapa alif lam komariah? Alif lam dibaca karena di atas lamnya ada sukunnya. Kenapa ada sukunnya? Kenapa alif lam komariah? Kenapa dibaca? Oh, karena setelah alif lam ketemu huruf komariah yaitu kof. Emang ada berapa huruf komariah? Ada empat belas. Apa? Ibagi hajjah wa akimah halaman sepuluh, Bagan halaman sebelas alif lam komariah, halaman dua belas alif lam samsiah. Buku wajib yang hijau. Kayak gimana sih lihat aja nanti gambarnya di internet. Bukunya kayak gitu ya. Tinggal ibu dan bapak cari gampang kok buku-buku itu ya. Kalau nggak ketemu ya ke pesantren datang, ke rumah yatim datang. Yunaz Yunazalul Qur'a A-nya kita bilang sibhul badal sama mirip seperti mad asli. Ya, Yunazalul Qur'anu tub kelas sugra Tubedalakum. Tanah wakufnya apa itu Pak Ari? Koplam iya al wakfu aula dihentikan lebih utama. Kalau dihentikan lebih utama ya sudah berhenti, berhenti aja. Walaupun disambung juga bisa. Mak makan pete jengkol tuh lebih baik enggak? ngerokok itu lebih baik enggak gitu ya malah kan ada yang bilang haram yo orang dibakarin uang gitu ya tapi orang, orang tetap mangkrang suka ya susah gitu ya <laughs> gitu tub tub dalakum afa matobi'i panjang tapi matobi ini nggak jadi panjang karena ketemu lafaz Allah jadi afallah jadi pendek Afallah, lafad Allahnya dibaca tebel, dibaca tafkhim. Kenapa dibaca tebel? Karena sebelum lafad Allah berbaris di atas. Afallahu an an idhar hukum nun mati an ha haknya jadi mato bi'i tanda wakofnya dihentikan lebih utama al wakfu aula lihat halaman 54 buku wajib yang ditulis oleh Al Mas'ud Syafi'i gitu ya Wallah, waknya kosar, wallah lafad Allahnya dibaca tebel, dibaca tafhim. Kenapa dibaca tafhim? Karena sebelum lafad Allah baris di atas. Wallahu gofu matobi'i gofurun idhar. Kenapa idhar? Tanwin ketemu hak. Gofurun halim mad arid lisukun. Iya. Ini. Kenapa? Ya begitulah ya. Program seperti ini akan berakhir. Mm -mm. Kenapa? sih sudah dibuka di multiply-nya. Ya, tapi itu belum ada isinya, Pak. <laughs> multiply-nya cukup canggih. Nanti akan sangat membantu. Tapi siaran seperti ini juga sangat membantu meskipun saya mendengarkan sambil nyetir. Iya, nanti kan bisa lewat CD-nya. Nah, nanti kan Bapak di internet ngambil bakar di CD. Iya kan? atau di kaset dengerin di radio kan sama seperti waktu siaran kayak begini ya itulah ya ah saya emang nggak ada alat untuk untuk ngebakarnya pakai nero kan sama, sama saya kan itu ya minta tolong tolong dong dibakarin di CD atau di PCD atau di DVD atau di kaset <laughs> ah, Insya Allah ya gitu jadi akan terus berlanjut karena pelajaran tajwid mah ini ini aja dari dulu itu ya nggak ada bedanya Cuman ada yang minta pari 30 dong pari yang baca. Ya insya Allah lah nantilah ya kita ya. Mudah-mudahan ada waktu kita bersama, kita habiskan gitu ya. Itu. Untuk belajar kan lumayan. Nih ya, ayat 100. Jadi kunjungi aja multiply-nya. Uh, untuk alamatnya SMS dulu deh. Iya nih. Pak, eh, Pak dari Ikhwan Sukran Pak Ikhwan ya, nanti saya kirim ya Bapak SMS SMS saja, Mohon maaf uh, yang sudah SMS belum saya kasih alamat emailnya. Karena banyak sekali kemarin ada sampai 100 lebih gitu ya. Jadi ngebalas-ngebalasnya mungkin ke, ada yang kelewat. Diulang aja SMS. Pak minta alamat emailnya. Nah, nanti saya kasih ya. Uh, webnya webnya belum jadi ini, ya. Baru jadi Multifly, Facebook sama apa? Sama blognya. Blognya sudah jadi ya Insya Allah. Baik, <clears throat> kita ulang lagi bacanya ya. Ayat ke 101. Ya يا أيها الذين آمنوا لا تسألوا لا تسألوا عن la tas a itu bukan hamzah itu eh bukan ain itu hamzah kau terbalik itu hamzah ya alif, kayak bunyi alif di kita mah alif padahal beda ya alif dan hamzah alif itu hanya sebagai pemanjang itu bukan ain la a la tas'alu an baru ain tuh bedanya apa hamzah dan ain tuh beda kalau hamzah mah nggak nyambung kalau ain nyambung tuh kalau posisi tulisan seperti hamzah ainnya nyambung gitu gitu ya tuh lihat la la tas'alu an لا تسألوا عن أشياء إن تبد لكم تسؤكم وإن تسألوا عنها حين ينزل القرآن تبد لكم عفى الله عنها والله غفور Wallah tebel tafhim atau taglid. Wallahu ghafurun idhar tanwin ketemu ha halim ada ada di sukun. Wallahu ghafurun halim. Kenapa mad ada di sukun? Karena matobi'nya ketemu satu huruf hidup. Jika berhenti membacanya, jadi mad disukun. disukun. Kalau nggak berhenti, nggak ada. Misalnya gini. Wallahu ghafurun halim qad sa'alaha. Tuh, kalau disambung. Tapi ngapain disambung berhenti aja ya. Kecuali kalau lagi bacanya murotal. قد سألها قوم من قبلكم ثم أصبحوا بها كافرين Tuh ya Qad qaqala su sugro itu ya. Iya. Nih Pak Edi Suprayitno. Pak Ari saya minta alamat emailnya, webnya ya nanti ya. Setelah siaran nanti saya kirim-kirim. Yang sudah SMS belum dapat nah, SMS ulang ya. Itu tadi karena kebanyakan jadi ngebales itu kan kadang-kadang kesilap. Mohon maaf ya. <laughs> Ada <laughs> ada yang ngomel-ngomel nggak ngomel-ngomel gimana sih Pak Haris saya minta ini nggak dikasih kasih bukan nggak dikasih kelewat gitu ya kesilap kali karena banyak ya, jadi kita akan selalu bersama insya Allah ya Oh saya kan mau pindah ke Sumatera ke Kalimantan kemana aja <laughs> ya lewat web lewat internet nyambung gitu Bapak mau ke Inggris ke luar negeri Bu Emma ya nah, coba nanti Oh iya Bu, Bu Lina ya nanti belum saya kasih webnya tuh itu ke Amerika kemana Itulah canggihnya pakai teknologi internet ya Masya Allah dunia maya Hanya sayangnya kita belum belum banyak yang pakai internet gitu ya nah, ke depan sih akan lebih canggih kan se seiring waktulah kayak handphone dulu terbatas orang yang pakai handphone sekarang mah tukang sayur tukang apa juga sudah pakai handphone semua karena merupakan kebutuhan gitu ya bukan hanya untuk meja yang kalau kita makan beda dengan anak-anak gitu ya. Nah inilah teknologi. Tapi ya, eh, kadang-kadang uh, kita sedih. Kenapa Pak Hari sedih? Bayangin aja anak-anak pegang handphone, yang dikirim gambar nggak pugu, yang didengerin musik melulu. MP3, MP4 yang dengerin telinganya ditutup musik melulu. Makanya hatinya jadi keras. Nggak pernah jarang mendengarkan siraman rohani. Nah ini kenapa anak saya kok susah sekarang kebaikan karena ditutup telinganya ditutup ya, kalau sesekali mungkin walaupun pro dan kontra haram dan ininya tapi uh, mending gimana tiap tiap waktu tiap saat sampai di kamar mandi ditutup telinganya dengerin lagu Allahu Akbar susah padahal kalau tiga hari kita tidak mendengarkan siraman rohani Islam hati kita menjadi keras susah menerima kebaikan masuk kanan keluar kiri Nah sholat iya molor lagi susah gitu. Nah ini perlu ya jadi teknologi memang nggak salah kalau yang majelis ulama di Jawa Timur ya dibilang Facebook haram karena memang ada skalanya di, alatnya dia pakai nggak bener. internet juga kalau nggak beres makan banyak hal yang negatif tapi itulah tergantung alat itu kan ibarat pisau gimana kita yang make tapi umumnya memang hal maksiat begitu makanya diharamkan majelis ulama di Jawa Timur walaupun Majelis Ulama Pusat lagi mengkaji gitu. Saya di situ juga nggak ini, cuman mejeng aja <laughs> gitu. Ya. Oh ini nih kegiatannya ada, jadwalnya ada gitu. Itu ya Bu ya, Pak. Mm -mm. Uh, blogger saya, blog blogger, blogger mau orangnya blognya ariramadan.blogspot.com. Uh, eh, itunya multiply-nya ariramadan rkm dot Multifly. Tuh. Facebooknya juga ada. UST Ari Ramadan Facebook tuh. Webnya juga ada, tapi webnya belum jadi. Nanti aja eh, catat aja lah ya nomor handphone saya 0812 828 7881 0812 828 7881 Pak Ari saya nggak bisa belajar tajwid lagi dong Bisa masih bisa insya Allah Rumah yatim masih ada, pesantren masih ada, Bapak datang, Ibu datang ke sana ya. Nah, gitu. Tapi SMS dulu kalau mau ketemu saya, saya bukan orang orang penting bukan, tapi memang banyak ngajar keluar gitu ya. Kalau ke rumah kalau mau datang Sabtu Minggu di rumah yatim atau malam Minggu ah, saya ada di pesantren ngajar dengan 100 anak yatim <laughs> empet-empetan ya tempatnya karena memang segitu adanya. Tapi nggak apalah yang penting ada dulu. Gitu. Pak Ahmad Mujib. Ya, webnya lagi dalam proses, blognya sudah ada. Nanti saya kirim ya. Ini Pak Ahmad Mujib. Pak Ari gimana tuh belajar? Nggak gimana-gimana, kita masih, saya kan nggak punya internet. Kan ada CD, kan ada kaset ya. Kan ada masih ada, datang aja. Hmm, dia bilang saya jujur dapat ngerti tajwid itu dari Radio Kayu Manis. Iya, ya kadang-kadang kan Eh, saya itu bukan pinter karena memang basic saya penyiar gitu ya. Itu kata orang. Jadi kalau menjelaskan agak jelas karena saya penyiar asalnya kan seperti itu. Kalau yang Ustadz viewer kadang-kadang dia cara penyampaiannya terlalu cepat ini dan itulah itu. Tapi banyak yang pinter juga ya. Itu masing-masing punya kelebihan dan kekurangan itulah. Kalau untuk tajwid insya Allah lah ya. Kalau ilmu lain nanti dengan yang lainnya. Kalau tafsir ya Pak Kure, Pak Kure Sihab gitu ya. Pak Amin Suma, banyaklah ya. Gitu. Jadi masing-masing punya kelebihan dan kekurangan. Itu ya di nah kajian tajwid seperti ini nanti di internet bisa didapat. 8 tahun yang lalu saya sering mengajarkan surah-surah pendek, yasin dan segalanya ada tajwidnya. Jadi kalau ibu dan bapak mengunjungi web saya atau blog saya atau multifly belum ada di situ belum ya dalam proses yang penting alamatnya dicatat dulu tadi malam mau saya mau isi saya pulang ngajar di Senin sampai rumah jam 11 sudah terlalu malam ya itu jadi kemalaman kalau udah di komputer suka asik gitu ya apa waktu nah insyaallah mungkin hari-hari ini ada yang minta AI ubah apa ya lah nanti ya pokoknya silahkan tinggal minta aja nanti Pak Hari tolong yang ini dong tolong yang itu gitu ya nanti saya isi di multiply-nya Insya Allah ya Ya. Hmm. Ya, murotalnya juga ada. Murotalnya ada, nanti ada al almatrud. Kan ibu bapak juga kalau mau ke toko buku sudah ada jualannya MP3-nya. Kalau mau dari saya juga boleh. Nanti ada al almatrud, ada Sehusaifi. Ya saya yang baca juga nanti kita kan banyak waktu ya. Insya Allah. Pelan-pelan kita baca. Ayat 102 ya nih. قد قد سألها قوم من قبلكم ثم أصبحوا صد ثم أصبحوا بها كافرين ما جعل الله من من إكلاب يا من ما جعل الله من بحيرة ولا سائبة ولا وسيلة ولا حام Jadi panjang kalau berhenti mah ya. Jadi madari disukun, tapi di situ wakoflah. Jadi berarti kita ngulang lagi gitu ya. Hmm, Itu ya. Wala wala hamiu ولا حام ولكن الذين كفروا يفترون على الله الكذب ya wala ولكن الذين كفروا يفترون على الله الكذب كذب وأك وأك وأك jangan وأك وأك همس وأكثرهم لا يع لا يعقلون Sadaqallahul azim. Catat nomor teleponnya ya, jangan sampai lupa. Hmm, 0812 8287881. 0812 828 7881 0812 828 7881 atau dengan Mbak Yati di 993 88603. Ya, silahkan. Mudah-mudahan kita masih tetap bersama, jangan sampai hilang alamatnya. Terima kasih untuk semuanya. Bila taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.